Alhamdulillah wa wa wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Asif Pokong rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan kajian eh, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis tentang gambaran fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Syama'il Nabi karya Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah At-Tirmidzi rahimallahu taala. Kita sampai pada hadis yang ke-18. Ya, dari Asim bin Umar ibn Qatadah dari neneknya Umaithah radallahu anha beliau mengatakan Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Umaitah uh, eh, Yakul mengatakan kepada Sa'id ibn Mu'ad pada hari wafatnya Sa'id ibn Mu'ad ihtazza lahu Arsul Rahman guncang karena wafatnya Sa'ad bin Mu'ad Ars Allah Subhanahu wa taala Kata Umaisah, walau asya'u an uqabila al-khatama, seandainya aku mau mencium stempel kenabian yang ada di antara dua pundak Nabi, min kurbihi karena aku demikian dekat dengan Nabi, la fa'altu tentu aku bisa melakukannya. Ya perkataan Rumaisah Al-Ansariyah radhiallahu anha seandainya aku mau sampai aku bisa melakukannya ini dalam nahwu disebut jumlatun iktiradiyah atau jumlah mu'taridah kalimat sisipan ini ada satu kalimat yang diletakkan di antara uh, ya, disisipkan di antara misalnya mubtada dan khobar atau fiil dan fa'il ini jumlah iktiradiyah kalau di sini sami'tu Rasulullah yakul Ya, maka uh, ini disisipkan di antara sini uh, <clears throat> eh, antara fa'il dengan ya, dengan maf'ul bih atau yang di mahalnya mahal maf'ul ulbih ya. atau hal eh, sami itu aku mendengar di ada fi'il fa'il dan Rasulullah maf'ul bihinya objeknya yakul dan ini halnya. Maka kemudian disisipkan ada kalimat yang disisipkan di antara hal tersebut. Litakiti kurbiha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menegaskan kalau posisi beliau ketika Nabi mengatakan apa yang beliau katakan itu demikian dekat. Maka dalam kalimat ini terdapat tauthiq menegaskan, wa dan memastikan kalau dia kalau beliau betul-betul mendengar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena memungkinkan bagi beliau ini dengan posisi yang demikian dekat untuk melihat menyentuh bahkan mencium stempel kenabian maka Nabi bersabda tentang uh, Sa'ad bin Mu'ad ketika beliau wafat bahasanya Ars Allah Ar-Rahman berkuncang karena kematiannya. Maka berkuncanglah ars Allah karena matinya Sa'ad bin Mu'ad. Maka di sini terdapat manakib atau keistimewaan yang agung, kedudukan yang tinggi untuk sahabat yang mulia ini, yaitu Sa'ad bin Mu'ad radallahu anhu. Di mana berkuncanglah karena kematiannya satu makhluk yang sangat besar, yaitu arsh yang ars ini adalah a'zamu makhluqatillah adalah makhluk Allah yang paling besar, paling besar dan yang paling luas. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan sebutan dalam Al-Qur'an untuk ars ini dengan sebutan Al-Azim besar, Al-Karim mulia, Al-Majid mulia. Yang makna mulia di sini adalah Al-Wasi' yang sangat luas. Dan ars adalah atap seluruh makhluk karena dia adalah makhluk Allah yang paling tinggi ya, wa arfa'uha dan yang paling tinggi. Oleh karena itu terdapat dalam hadis yang lain yaitu hadis yang diatkan oleh Al Bukhari Nabi saw Alaihi Wasallam bersabda jika kalian meminta kepada Allah, mintalah untuk masuk surga Al-Firdaus. Fa innahu awsatul jannah. Maka surga itu karena Firdaus itu adalah surga yang paling tengah. Wa a'lal jannah dan a'lal jannah dia adalah surga yang paling tinggi wa fauqahu arsur rahman. Dan di atasnya, di atas Firdaus itulah terdapat arsh Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma ja'a al ahadis dan di antara hadis yang terdapat bayan menjelaskan besarnya arsh dan besarnya arsh adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Dhar Al-Ghifari yang nama aslinya Jundub bin Janadah radallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda tidaklah langit yang tujuh dan bumi yang tujuh dibandingkan kursi Allah kecuali kahal seperti cincin yang dimaksud dengan cincin di sini adalah cincin baju besi. Yang dimaksud cincin di sini adalah cincin baju besi. Karena baju besi itu punya cincin penghubung antara satu bagian dengan bagian yang lain. Ya itu kurang lebih dan itu cincinnya juga ukurannya kecil. Ya, tidak kemudian tidak terlalu lebar dibandingkan cincin eh, yang dipakai oleh manusia di jari jemarinya. Kurang lebih ya kata orang sekarang mungkin 11-12 lah dengan itu mirip-mirip kurang lebih sama. Kahal koten seperti cincin, yaitu cincin baju besi, ulqiyat yang diletakkan, ya, yang terletak vivalatin di tengah-tengah padang pasir. Dan kelebihan aras dibandingkan kursi seperti lebih besarnya padang pasir tersebut dengan cincin tadi. Lihatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di kitabnya Kitabul Arsh. Dan di antara ulama yang punya kitab judulnya Kitabul Arsh atau Kitab Al-Arsh adalah uh, Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Beliau punya buku yang mengumpulkan uh, pembahasan atau uh, yang mengumpulkan riwayat-riwayat tentang seputar Arsh dengan kitab yang judulnya adalah Al-Arsh. Ay anas samawati wal ardina artinya langit dan bumi seluruhnya dibandingkan dengan kursi seperti potongan yang sangat kecil yang terletak di sahara di padang pasir dan kursi dibandingkan ars semacam itu. Nah ars yang besar ini guncang karena matinya saat bin Mu'ad. Dan apa yang dimaksud dengan guncang ini jawabannya ala zahirihi. Kita maknai dengan makna zahirnya, makna apa adanya itu gonjang. Sebagaimana kaidah alusunah wal jamaah dalam membahas, ketika membahas masalah-masalah semacam ini. Menjauhi jalan ahlu ta'wil al-batil yang e, membicarakan dan menafsirkan firman Allah dan sabda Rasulnya dengan mengingkari teks-teks yang ada atau membelokkan maknanya dari makna zahirnya yang benar, yang valid, dan dibelokkan kepada makna-makna yang dipaksa-paksakan. Yang dibawakan oleh orang yang gemar melakukan otak atik, Za'imin beranggapan bahasanya itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah dan perkataan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wakat ra'at adihi sahabiyah dan sahabiyah ini yaitu Rumaithah dan yang lainnya meriatkan hadis ini dan kaum salaf pun saling meriatkannya tanpa membicarakan tanpa memberikan penafsiran yaitu membelokkan teks dari makna zahirnya. Dan ini adalah di antara mimma para Allah as-salafa satu pembelokan makna dari makna yang zahir adalah satu hal yang Allah bersihkan kaum salaf, yaitu sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah bersihkan, Allah bersihkan mereka minhu darinya. Oleh karena itu jalan mereka, orang-orang soleh terdahulu, adalah imrarun nusus, adalah memaknai teks kama jaat sebagaimana apa adanya dan mengimani pihak teks tersebut kama waradat sebagaimana apa adanya min ghairi tahrifin wala ta'tilin tanpa dibelokkan penafsirannya, pemanaannya, tanpa diingkari teksnya, tanpa dibahas bagaimanakah dan tanpa diserupakan dengan ya, makhluk atau dengan hal-hal yang eh, hal-hal yang makhluk dengan makhluk. Fahadhihi makinal kaidah alusunnah dan inilah jadatuhum jalan mereka fi hadal bab dalam bab ini yaitu bab tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala secara khusus dan al-ghaibiyat hal-hal yang gaib, pembahasan tentang hal-hal yang gaib secara umum. Semacam pembahasan ini ars guncang. Kemudian uh, <coughs> di sini ada ars rahman ada idofa, ada penisbatan, penyandaran, aras disandarkan kepada Allah Ar-Rahman. Dan penyandaran aras kepada Allah di sini adalah idofah tashrif. Adalah fungsinya untuk menunjukkan mulianya ya bagaimana sebagaimana nakatullah, unta Allah, Ka'bah disebut dengan Baitullah, Eh, masjid-masjid disebut dengan buyutillah, rumah-rumah Allah, dan seterusnya, dan semisalnya, ini di, digandingkan, dilekatkan kepada Allah untuk menunjukkan mulianya hal tersebut. Meskipun terkadang, idofah atau penisbatan, penyandaran kepada Allah bisa artinya menunjukkan hinanya eh, makhluk tersebut. Semacam orang kafir disebut dengan aduwullah, musuh Allah menunjukkan hinanya mereka. Dan ini menunjukkan lifadilatihi keistimewaan arsh dan besarnya kedudukan arsh. Kaifala bagaimanakah tidak ya, Ars adalah a'zamul makhlukat. Makhluk Allah yang paling besar, yang paling luas, yang paling besar. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ars, mewujudkannya dari ketiadaan e, untuk Allah berada di atasnya sebagaimana telah Allah kabarkan fi ghairi maudu'in di sejumlah ayat dalam Al-Qur'an di antaranya adalah firman Allah di Surah Toha ayat yang kelima Ar-Rahman ala arsyistawa Allah Ar-Rahman berada di atas ars demikian juga surat Al-Furqan 59 thumma stawa alal arsh kemudian Allah berada di atas ars setelah Allah menciptakannya fas'al bi khabira, tanyakanlah hal tersebut. Ar-Rahman, fas'al bi khabira. Maka dia adalah Ar-Rahman, tanyakanlah kepada yang tahu yaitu dia Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan istawa adalah ala wartafa'a berada di atas. Uluwan wartifa'an dengan e, berada di atas yang layak dan sesuai dengan kemuliaan, dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berada di atas ars ya, dan kita yakini bahasanya Allah tidak membutuhkan ars dan tidak membutuhkan makhluk yang lainnya. Karena berada di atas sesuatu tidak mengharuskan membutuhkan di bawahnya. Ya, sebagaimana uh, burung itu terbang di atas pohon dan burung itu tidak membutuhkan pohon, sebagaimana langit di atasnya bumi dan langit tidak membutuhkan bumi. Dan siapa yang tidak meyakini bahasanya Rabbul Alamin itu berada di atas ars dengan keberadaan yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah, maka dia tidaklah punya pilihan di hadapannya kecuali meyakini satu dari dua keyakinan yang tidak benar berikut ini. Yang pertama meyakini wal billah bahasanya zat Allah ada di semua tempat. Maha tinggi Allah dari apa yang diucapkan oleh orang-orang yang zalim setinggi-tingginya. Dan tentu akidah ini adalah termasuk akidah yang paling rusak, yang paling batil. Ini akidah yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan fitrah manusia yang sehat fitrahnya, ijma' dan akal sehat. Jika Allah berada di atas eh, di mana-mana berarti Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan hambanya. Berarti Allah itu jumlahnya banyak dan konsekuensi-konsekuensi yang lain. Yang tentu ini semua adalah tidak benar. Dan kaidah mengatakan butlanul lazim yadullu ala butlanil malzum. Kalau berkonsekuensi dengan konsekuensi yang jelek semacam ini, ya Allah menyatu dengan makhluknya, Allah Allah itu banyak, berarti Allah itu berada di tempat-tempat kotor, di comberan dan sebagainya, maka ini menunjukkan butlani malzum. Tidak benarnya keyakinan bahasanya Allah Subhanahu wa taala ada di mana-mana. Kemudian yang kedua meyakini wal billah bahasanya Allah itu tidak di atas tidak pula di bawah ya, tidaklah di atasnya alam tidak pula di bawah alam tidak di sebelah kanannya alam dan tidak di sebelah kirinya alam tidak di dalam alam tidak pula di luar alam dan siapa yang punya keyakinan semacam ini sama saja memberikan sifat untuk Allah dengan tidak ada berarti konsekuensinya Allah itu tidak ada karena di dalam alam tidak ada, di luar alam tidak ada, di atas alam tidak ada, di bawah alam tidak ada, kanannya alam, kirinya alam juga tidak ada. Siapakah dia? Ya tidak ada. Sesuatu yang tidak ada. Dan keyakinan yang benar, keyakinan yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah meyakini Allah itu berada di luar alam. Allah itu di luar alam di luar jagat raya e, di atasnya ars Allah di atasnya ars dan di bawah ars itu seluruh jagat raya dan di bawahnya ars itu seluruh jagat raya maka Allah Subhanahu wa taala ada di luar ar, di luar jagat raya dengan arah itu arah atas wa ala kulli minal ini dan masing-masing dua dari dua keyakinan ini fi amun terdapat sekelompok orang yang meyakininya minal mubtilah yaitu orang-orang yang memiliki keyakinan yang batil dan Allah jaga Allah lindung ahlul haq wa ahlul basirah eh, ahlul haq yaitu ahlus sunnah yaitu orang yang berilmu punya basirah tentang Allah dan kitabnya serta sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam dari kebatilan ini maka mereka mengimani semua yang ada dalam kitab Arab mereka yaitu Al-Quran dan sunnah Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka meyakini bahasanya Allah itu berada di atas arsnya yang agung dengan berada yaliku bejalalihi yang sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. <coughs> Makanya jadi mahalus syahid di bab ini Tadi Rumaisah, eh, mengatakan baina al-khatam alladhi baina katifaihi. Ada e, stempel kenabian yang itu terletak di antara dua pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun telah ditegaskan berulang kali di antara di sini adalah kurang lebih karena tidak pas sekali berada di antara dua pundak, namun lebih dekat kepada pundak yang kiri. Ya, tentang uh, sanad hadis ini At-Tirmidzi atau Imam Tirmidzi mengatakan hadasana Abu Mus'ab Al-Madini. Abu Mus'ab Al-Madini ini namanya uh, nama aslinya Mutarif Ibn Abdullah Al-Hilali min kibaril fuqaha di antara ulama besar di bidang fikih Abu Hatim mengatakan soduk beliau wafat tahun 220 Hijriah antara sen wasamanin dalam usia 83 tahun. Qal akhbarana Yusuf. Yusuf di sana Yusuf bin Yakub ibn Abi Salama. Eh, Al-Majishun al majisun uh, eh, al majisun itu bil farisiyah itu bahasa Persi artinya al-maurid tempat uh, tempat air tempat air wa dzakara as-sam'ani fil insan sumya bihi namun sam'ani mengatakan seorang itu ya, seorang itu disebut al-majishun, orang itu bisa disebut dengan sebutan majishun, lihumrati khaddaihi, manakala dua pipinya kemerah-merahan. Ya, Yusuf uh, bin Yakub ibn Abi Salamah atau ibn Majishun. Ya, siapa itu Majishun? Majishun nama aslinya adalah Abu Salamah al-Madini at-Tamimi. Ya, an abi dari ayahnya yaitu Yakub al-Majishun. Ya, dan Yakub al-Majishun ini mengambil riwayat hadis dari para sahabat berarti beliau tabi'in Yakub al-Majishun. Dan Yakub dan al-Majishun dan semua keluarganya semuanya disebut dengan sebutan al-Majishun. Dan mereka semua adalah keluarga rijalun lahum fiqhun wa riwayatun orang keluarga berilmu dan e, punya riwayat hadis. Yakub bin Majisun wafat tahun 124 Hijriah dari Asim bin Umar dari ya dari Asim bin Umar ibn Qatadah ya, ya, itu ibn Nu'man al-Ausi al-Ansari <clears throat> orang Ansar wafat tahun 120 Hijriah anjadatihi dari neneknya yang namanya Rumaisah. Ya, Rumaisah ini adalah Rumaisah pintu Umar ibn Hisham ibn Al-Muttalib ibn Abdi Manaf. Maka dia uh, punya saudara dengan Nabi saw Alaihi punya bertemu nasabnya di Abdul Manaf. Karena Umaisah ini Umaisah binti Umar bin Hisham bin Al-Muttalib ibn Abdi Manaf. Ini karena Abdi Namat itu punya empat anak laki-laki. Ya, yang jadi kakeknya Nabi adalah ya, Hashim. Ya, yang jadi kakeknya Nabi adalah Hashim yang ya, Hashim ini disebut Hashim karena dia dermawan karena hasim itu artinya menumbuk e, menghancurkan yang maksudnya adalah hasim maknanya menumbuk atau menghancurkan dan yang dimaksudkan adalah menumbuk roti untuk dibuat makanan dibagikan kepada jamaah haji. Ya, nama asli Hashim adalah Syaibatul Hamdi. Ya, nama aslinya Syaibatul Hamdi. Ya, Abdul Manaf punya anak namanya Hashim dan Hasim itu punya saudara kembar. Namanya Abdul Syams. Nanti dari Abdul Syams ini nanti uh, lahir Uthman bin Affan. Uh, nanti lahir Muawiyah bin Abi Sufyan. itu ketemu dengan Nabi di Abdul Manaf. Lewat jalur Abdul Syams. Eh, dan Abdul Syam itu saudara kembarnya Hashim. Kemudian ada al Mutalib Anak yang ketiga namanya Al-Muttalib dan ini de, eh, dari sini kemudian jalurnya Rumaithah. Rumaithah binti Umar bin Hisham bin Al-Muttalib. Eh, bin Al-Muttalib <clears throat> bin Abdul Manaf. Kemudian ada anak yang ke keempat namanya Naufal. Namanya Naufal. Ya, maka Rumaitha ini masih kerabat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> ya, statusnya adalah anak paman, saudara, ya, anak paman karena ya, Al Mutalib itu bersaudara dengan Hashim. Ya Umayyah ini adalah uh, adalah orang tua atau ibu Ummu Hakim dia sebutannya Ummu Hakim Walidul Qaqa dia adalah ibu dari Al-Qaqa ibn Hakim. Ya, sahabiyah Sarirah. Ya, Rumaitha ini tergolong sahabiyah kecil. Artinya tidak banyak mendapatkan hadis dari Nabi. Oleh karena itu ya, dia cuma punya dua hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama ini masalah goncangnya arsh. Kemudian yang kedua tentang sholat duha. Kemudian ada Sa'ad ibn Mu'ad. <clears throat> Tadi kita singgung ada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Mu'ad. Ya, Sa'ad bin Mu'ad ini adalah min udhuma'i sahabat termasuk sahabat yang agung, sahabat yang berkedudukan. Dia masuk Islam di Madinah antara uh, eh, bay'ah uh, eh, Akobah yang pertama dan yang kedua. Masuk Islam di tangan melalui dengan sebab hidayah Dapatkan jaya dengan sebab Mus'ab bin Umair. Dan e, sebab beliau, eh, dengan sebab beliau masuk Islam maka masuk Islamlah Banu Abdul Ashhal. Dan e, Sa'ad bin Mu'ad ini adalah awaludarin aslamat minal ansar. Adalah keluarga pertama yang masuk Islam dari kalangan ansar. Ya, dari kalangan Ansar, keluarga pertama penduduk Madinah, keluarga yang pertama masuk Islam adalah keluar adalah Sa'ad bin Mu'ad dan keluarganya. Aslama minal ansar eh, lima annahu kana muqaddaman wa muta'an fi qaumi dan beliau adalah seorang pimpinan tokoh yang ditaati di tengah-tengah kaumnya. Ya, beliau mengikuti perang Badar maka beliau Badriun. Sabata ma'al Mustafa Yaum Uhud. Beliau termasuk yang e, tidak lari. Ya, tetap bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat perang Uhud. Ya, maka ketika perang Uhud itu kemudian ada disebarkanlah isu e, oleh salah satu orang Quraisy bahasanya Muhammad telah mati. Ya, Muhammad telah mati dan karena ya, karena isu ini banyak kaum muslimin yang termakan isu ngedon sebagian mereka kabur eh, kemudian meninggalkan eh, lokasi peperangan ya, Farra Yawma Uhud lari pada saat hari Uhud dan di, dan ini adalah dinilai sebagai satu hal yang keliru tindakan ini lari karena termakan isu kemudian kabur dari medan perang, medan pertempuran. Uh, ini adalah firar zaman zahfi, adalah lari dari hari pertempuran yang ini adalah adalah sebuah kesalahan. Dan di antara yang melakukan kesalahan dengan lari Yaum Uhud adalah Utsman ibn Affan. Utsman ibn Affan beliau punya kesalahan Eh, punya kekeliruan yaitu firar yaumaz zahfi. Namun Allah telah menegaskan maafnya. Ya, turun ayat membahas tentang masalah ini, kaburnya sebagian sahabat dari perang Uhud ya, dan namun Allah menegaskan Allah telah memaafkan mereka. Ya, setelah Allah menegaskan memaafkan mereka, maka tidak ada alasan untuk mencela Uthman atau yang lain dikarenakan firar yauma Zahfi atau Firar Yawma Uhud. Kenapa? Karena Allah tegas telah memaafkannya. Maka di antara yang masih meskipun ada isu yang santer eh, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat saat itu, eh, maka di antara yang tetap tegar berada di medan perang bahkan bersama Nabi adalah saat bin Mu'ad ya rumya yaumal khondak pada saat perang khondak beliau kena panah eh, di satu bagian dari kepalanya dan darah itu terus menerus keluar hatta mata sampai beliau meninggal dunia ya, ba'da syahrin sebulan setelah terluka tepatnya beliau meninggal dunia di bulan Dhul tahun 5 Hijriah walahu sabu'un wa thalathuna sanah dalam usia yang sangat muda yaitu 37 tahun ya waktu wadufina fil baqi' dan dimakamkan di baqi' dan eh, selama sebulan setelah itu kemudian dia dirawat dan Nabi perintahkan agar Sa'ad bin Mu'ad itu dibuatkan tenda di dalam masjid dan dirawat di situ agar setiap hari Nabi membesuknya. Ini dengan tujuan karena Nabi ingin menengok ngecek kesehatan eh, Sa'ad bin Mu'ad setiap harinya. Itu di antara kelebihan dan keutamaan Sa'ad bin Mu'ad. Nabi membesuknya setiap hari. Selama beliau sakit selama sebulan setelah akhirnya wafat. Eh, dan Nabi perintahkan agar secara khusus dibuatkan tenda dan bilik di bagian belakang masjid untuk itu. Ya demikian kita lanjutkan ba'dal isya wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa aghda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Sebelum kita lanjutkan tentang ayat yang menegaskan kalau Allah memaafkan sejumlah sahabat yang firar yang lari di saat perang Uhud itu ada di surat Ali Imran ayat yang ke-155. <clears throat> Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'an Sebenarnya orang-orang yang berpaling ke belakang di antara kalian di hari bertemunya dua pasukan yaitu saat perang Uhud innamastasalahum musyaitan mereka hanyalah orang-orang yang dikelincirkan oleh setan di ba'di makasabu disebabkan sebagian dosa yang mereka lakukan walaqad afallahu anhum nah, ini yang menjadi mahal syahidnya walaqad afallahu anhum dan sungguh Allah telah memaafkan mereka Ya. Kalau Allah telah memaafkan mereka, maka tidak ada alasan untuk mencela ya, sahabat tersebut, Uthman bin Affan atau yang lain, berkenaan dengan kesalahannya dalam masalah ini. Karena Allah telah memaafkannya. Inna Allah ghafurun halim. Sehingga Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Ya, kemudian tentang uh, yang kedua tentang berguncangannya arsh uh, eh, ihtaza mana asalnya dalam bahasa Arab adalah taharuk bergerak wa itirab dan goncang tentang maknanya abqahu ala zahirihi jumhurul muhaddithin maka mayoritas ulama hadis membiarkan maknanya seperti itu ya goncang begitu saja An-Nawawi Asy-Syafi'i mengatakan wa wal mukhtar inilah pendapat yang terpilih karena ars itu adalah raga, yang namanya raga itu bisa bergerak, bisa dan bisa tenang. Meskipun ada pendapat yang lain dan telah tadi telah kita tegaskan, ini adalah pendapat yang lemah karena ini takwil tanpa ada kebutuhan darurat untuk itu. Sedangkan dhahaba ba'duhum ila anal murad bil ihtizaz al farah was surur. Ada sebagian yang memaknai goncangnya aras di sini artinya gembira dan gembira karena kedatangan dalam rangka menyambut rohnya Sa'ad bin Mu'ad. Yang benar ya sebagaimana pendapat jumhurul muhadithin bahasanya yang dimaksud dengan goncang adalah goncang itu sendiri. <clears throat> Kemudian kita lanjutkan Hadis selanjutnya yang ke-19 Ya, dari Ibrahim bin Muhammad ibn Hanifiyah, Hanafiyah, ya, min walad Ali ibn Abi Talib, salah satu anaknya Ali bin Abi Talib, kal, Yang mengatakan adalah Ali Iza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakar al hadis bitulihi, dan beliau telah dan beliau sebutkan hadis ini secara panjang lebar dan hadis panjang lebarnya telah kita telah kita baca di hadis yang ketujuh. Di antaranya Ali mengatakan di antara dua pundak Nabi terdapat cincin kenabian atau stempel kenabian wa wa khatamun dan ini adalah stempel yang dimiliki oleh semua para nabi dan telah lewat penjelasan bahasanya hadis ini memiliki dua kelemahan yaitu lemahnya Umar bin Abdullah dan yang kedua adalah kita terputusnya ya, tidak mendengarnya Ibrahim dari Ali ya, maka <clears throat> Uh, Imam Tirmidzi mengatakan hadasana Ahmad ibn Abdul Tobiyi Al-Basri dan Ali bin Hajar wa Ghair wahidin dan sejumlah yang lain maka ada uh, Imam Tirmidzi mendapatkannya dari beberapa guru semua mereka mengatakan akhbarona Isa ibn Yunus Isa ibn Yunus an Umar dari Umar yaitu Umar ibn Abdullah maula Rufrah Hadasani Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali ibn Abi Talib <clears throat> ya, tentu telah Ya, telah uh, dan telah tadi ditegaskan ini adalah riat yang dhaif dengan dua sebab kedhaifan. Kemudian hadis yang ke selanjutnya yang ke-20 adalah hadis dari Abu Zaid Amr ibn Akhtab Al-Ansari. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, Ya Abu Zaid, wahai Abu Zaid, udanu minni mendekatlah kepadaku. Usaplah punggungku, maka aku mengusap punggung Nabi, maka jari-jariku menyentuh alal khotam, stempel kenabian. Kultu, maka e, perawi bertanya, wa mal khotam, bertanya kepada sang sahabat Abu Zaid, apa itu stempel kenabian? Kata Abu Zaid, sya'aratun mujtami'atun. Sejumlah bulu yang mengumpul. Ya di sini di samping diatkan oleh Tirmidzi di sini di Sama'il Nabi juga diatkan Imam Ahmad dalam Musnad. Kalau dalam riwayat Musnad Imam Ahmad ada tambahan redaksi. Ku masukkan tanganku ke komisnya ke komisnya Nabi. Dan di sini di dan kalau dalam riwayat Imam Ahmad, itu sya'aratun baina katifaihi. Ada sejumlah bulu-bulu yang terletak di antara dua pundak Nabi. Baina katifaihi itu pengganti dari mujtami'atun. Penjelasan dari Sa'ab Razak, ucapan Um Amal ibn Akhtab al-Ansari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, wahai Abu Zaid, di sini kita jumpai lembutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan indahnya eh, percakapan Nabi dengan para sahabatnya. Sisi indahnya akhlak Nabi, fahahwa maka lihat ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil sahabatnya dengan kunyahnya dan dalam tradisi orang Arab panggilan dengan kunyah itu menunjukkan penghormatan dan penghargaan. Kemudian Nabi mengatakan, Udanum ini mendekatlah padaku. Maka Nabi meminta kepada Abu Zaid untuk mendekat, wayak tarif dan mendekat dengan Nabi. Usaplah punggungku, artinya letakkan tanganmu di punggungku dan gerakkanlah. Aku mengusap punggung Nabi, artinya aku lewatkan, beliau lewatkan tangannya di punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka uh, jari-jariku menyentuh stempel kenabian. Ai annahu asna atahrikihi yadahu di tengah-tengah ketika beliau menggerakkan tangannya di punggung Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, jari-jari beliau menyentuh stempel kenabian. Ada yang bertanya apa itu stempel kenabian? Penanya adalah ilba, yaitu rawi dari Amr ibn Akhtab. Kemudian Amr ibn Akhtab mengatakan, Nah, syaratun itu adalah sejumlah bulu mustami'atun yang mengumpul. Beliau eh, menyebutkan di sini biktibar dengan melihat apa yang disentuh oleh tangannya. Karena stempel kena pintu adalah potongan daging yang menonjol seukuran telur. Yaitu telur burung merpati atau sejenis itu takriban kurang lebih. Dan di dekat e, tonjolan daging ini terdapat beberapa bulu. Nah, tangannya Abu Zaid itu menyentuh bulu-bulu tersebut. Maka perhatikan bahasanya stempel kenabian itu bukan hanya semata sejumlah bulu. Namun yang dimaksudkan adalah demikian di dekatnya terdapat bulu. Dengan ini ini kompromi di antara eh, hadis dalam masalah ini sehingga tidak ada pertentangan antara hadis ini dengan hadis-hadis sebelumnya yang menegaskan kalau itu e, tonjolan daging. Faedah terdapat dalam musnad Imam Ahmad dengan sanad yang kuat dari Abu Zaid Amr al Ansar radhiallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam e, bersabda kepadaku mendekatlah kepadaku. E, Fama sahabiyadihi ala raksi walihiyatihi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya mengusap Eh, kepala Abu Zaid dan jenggotnya. Kemudian Nabi doakan Allah jamilhu wa atim jamalahu. Ya Allah gantengkanlah orang ini dan awetkanlah gantengnya dan awetkannya kegantengannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan kebaikan untuk sahabat Abu Zaid ini dengan doa yang penuh berkah ya, dan Allah kabulkan doa ini oleh karena itu, sahabat ini berusia sampai seratus sekian tahun wa dan tidak ada di rambut kepala beliau dan jenggotnya tidak ada uban yang berwarna putih kecuali segelintir saja yang sedikit dan eh, dan wajah beliau tetap kencang meskipun sudah berusia lebih dari 100 tahun wajahnya munbasitul wajhi wajahnya tetap kenceng, ya, tidak mengalami tajaid, tidak mengalami keriput. Ya, tidak mengalami keriput wajahnya umur lebih dari 100 tahun tetap kenceng tidak keriput. Dan keriput adalah Allah titusi barosini Itulah ini, keadaan yang dialami oleh orang-orang yang sudah sepuh. Maka wajahnya mengkeriput. Nah beliau lebih dari 100 tahun dan wajahnya tidak berkeriput. Wa ma baqiya wajhu ala jamalihi. Maka wajahnya tetap ganteng seperti pas masih muda. Hatta mata. Sampai beliau wafat. Itu wajahnya tetap kencang, tidak keriput. Ini semua adalah bibarokah tidak watin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebabkan keberkahan doa Nabi untuk sahabat ini. Ini Abu Ayyub Amr Al-Ansari. Dan berkenaan dengan dengan hal ini dan doa yang berkah yang agung ini mudah untuk didapatkan sampai-sampai di zaman kita saat ini bagi siapa saja yang Allah muliakan dengan memiliki perhatian yang tinggi terhadap hadis-hadis Nabi, terhadap sunnah Nabi dan hadisnya dengan menghafal hadis, memahami hadis, mengamalkan hadis, mendakwakan hadis-hadis Nabi berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan di masjid Khif, masjid yang ada di Mina, di dekat tempat melempar jumrah, Nabi sampaikan di sana, Nadarullah Imra'an, semoga Allah memberikan wajah yang ceria, ya, uh, eh, Imran kepada seorang yang sami'a maqalati mendengarkan hadisku perkataanku fawa'aha lalu dia menghafalkannya Fa'adaha kama sami'aha. Kemudian dia sampaikan, dia dakwakan dia ceritakan hadis tersebut sama persis sebagaimana yang dia dengar. Diatkan hadis yang diatkan oleh Al-Musanib Tirmidhi di jamiknya, demikian juga Ibnu Majah dari Jubair Ibn Mut'im Radulah anhu. Maka ini adalah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk semua orang yang yu'ni memiliki inayah atau perhatian dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghafal hadis, memahami hadis, dan mendakwahkan hadis, menyampaikan hadis. Allah akan memberikan wajah yang ceria, wajah yang cakep ya, untuknya. Dan ada doa yang mustamira, terus menerus berlaku. Maka siapa yang ingin beruntung mendapatkan doa yang berkah ini, di waktu kapanpun dan di abad kapanpun maka caranya mudah falyu'ni maka adalah dia menjadi orang yang perhatian orang yang cinta dengan hadis hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam cinta semangat untuk menghafal hadis kemudian mudzakarah mendiskusikan hadis mengamalkan hadis <clears throat> dan mendakwakan yaitu menyampaikan hadis sebagaimana kata Sufyan bin Uyainah ya rahimallahu taala tidak ada seorang pun yang menjadi pelajar hadis, yang memburu dan mencari hadis, kecuali di wajahnya ada kecakapan. Wajahnya adalah wajah yang cakap meskipun dia telah berusia. Ya, tentang sanad hadis ini, uh, Tirmidzi mengambil hadis ini dari Muhammad bin Bashar Kemudian Muhammad bin Bashar dari Akhbaruna Abu Asim. Abu Asim nama aslinya adalah Ad-Dhahaq Ibn Makhlad Asabi <clears throat> Al-Basri Al-Hafid Syekhul Bukhari beliau ini uh, Abu Asim ini gurunya Bukhari dan beliau dikelari dengan gelaran An-Nabil orang yang cerdas Ya karena <clears throat> Abu Asim ini berguru kepada seorang ulama hadis namanya Ibnu Juraid. Ketika ada gajah tiba di kota Basrah, maka semua orang nonton gajah. Ya, semua orang kemudian keluar meninggalkan masjid, bubar pengajian, ya, pengajian bubar, ada gajah dan nggak pernah lihat gajah. Maka orang pada keluar meninggalkan masjid, nonton gajah. Dan tidak tersisa di majelisnya Ibnu Jurat kecuali tinggal satu orang. Karena ada hal yang luar biasa, tidak pernah biasanya tidak pernah lihat gajah. Boleh jadi majelisnya ribuan orang semuanya bubar, ya, ya, nonton gajah dan tidak ada yang masih komit ngaji sama sang guru kecuali tinggal satu orang. Ini beliau orangnya Abu Asim Ad-Dhahab ibn Makhlad. <clears throat> Maka Ibnu Jurat bertanya kepadanya, malah kalau tetap, kenapa kamu gak ikut pergi? Ini teman-temanmu pergi semua kabur semua. Ya, kenapa kamu pergi? Ya, maka uh, Abu Asim mengatakan, la akhudu angka iwadan. Aku tidak ingin ya, mengambil ganti selain dirimu. Aku datang jauh-jauh itu untuk melihat Ibnu Jurat, bukan untuk melihat gajah. Nah, Datang jauh-jauh itu untuk melihat Ibnu Juraid, mendengar pelajarannya dan bukan nonton gajah. Maka kau tidak ingin uh, dirimu digantikan dengan yang lain. Lantas uh, sang guru kemudian memujinya dengan mengatakan anta nabil. <clears throat> Versi yang lain mengatakan bahasanya beliau disebut an-nabil likibri atau eh, likabari anfihi karena besarnya hidung beliau. Versi yang lain mengatakan gelar ini bukan diberikan oleh Ibnu Juraid, namun diberikan oleh Abdurrahman Al-Mahdi. Ya, beliau ini Jalul jamaah, hadisnya dipakai oleh Kutubusita. beliau wafat tahun 212. Kemudian akhbarona Azrah. Kemudian hadasana Azrah ibn Thabit. Ya Azrah ibn Thabit ibn Abi Yazid Al-Ansari Al-Basri. Qal hadasana Alba. Hadasana uh, uh, Ilba kalau di, di ini dibaca ada sana Ilba Ibn Ahmar al-Yashkuri. Yang bacanya bimahmah maskurah, ainnya dikasrah, falam sakinah, kemudian lamnya disukun. Yang bacanya ilba. Ilba ibn Ahmar al-Yashkuri. Khajalahu muslimun. Dipakai oleh imam muslim dan yang lain. Kal hadasani Abu Zaid. Beliau terkenal dengan sebutan dengan kunyahnya. Amr ibn Akhtab al-Ansari al-Badri al-Hadrami. Sahabiyun Jalil. Kata Zahabi beliau ini adalah kakeknya Azrah ibn Thabit. Nah, kemudian ya kemudian hadis selanjutnya ya, tentang kisah masuk Islamnya Salman. Salman Al-Farisi radhiallahu anhu hadisana Abdullah ibn Buraidah ya, Abdullah bin Buraidah mengatakan aku mendengar ayahku Buraidah ibn Husayyib ya, bercerita Salman Al-Farisi datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi tiba di kota Madinah. Ya, dan Salman datang idatin dengan bahan makanan yang isinya rotop. Lalu diletakkan di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Nabi bertanya, wahai Salman, apa ini? Salman mengatakan ini sedekah untukmu dan kawan-kawanmu. Maka Nabi mengatakan irfa'ha singkirkanlah. Fa innala na'kulu sadaqata maka kami yaitu Nabi tidak makan sedekah. Maka orang pun menyingkirkannya. Lantas Salma datang esok paginya dengan makan yang semisal. Dia letakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal lantas Nabi bertanya, "Mahada ya Salman? Apa ini wahai Salman?" Maka Salman mengatakan ini hadiah untuk wahai Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata kepada para sahabat-sahabatnya ubesutuha eh, julukalah tangan-tangan kalian artinya ayo makan ilal khotam. Kemudian Salman itu melihat stempel kenabian yang ada di punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan ini maka Salman mendapatkan bahasanya pada diri Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tiga ciri yang merupakan ciri Nabi akhir zaman yang diketahui oleh Salman berdasarkan eh, ya, berdasarkan eh, agamanya sebelumnya karena sebelumnya dia Nasrani Salman ini Majusi kemudian Nasrani kemudian Muslim ya, maka di eh, ketika dia jadi Nasrani dia mendapatkan informasi Nabi akhir zaman punya sejumlah ciri diantaranya ada tiga ciri ini tidak makan sedekah hanya makan hadiah kemudian ada khatam ada stempel kenabian di punggungnya. Lengkap sudah. Tiga itu semuanya ada pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fa'amana bihi. Maka mantaplah Salman inilah Nabi akhir zaman yang diceritakan di kitab-kitab terdahulu. Yang dia ketahui, ya, yang dia ketahui ketika dia Nasrani. Fa'amana bihi. Maka Salman pun beriman dengan Nabi Wakana lil Yahudi. Dan Salman ketika itu adalah budak milik orang Yahudi. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membelinya dengan sekian dirham. Ala ayah risalahom eh, dan mereka eh, minta perjanjian ya di samping uang dirham ala ayrisalahum ya Salman itu menanamkan untuk mereka tuannya nakhlan sejumlah pohon kurma. Atau kemudian Nabi menanamkan pohon kurma untuk mereka. Kemudian Ya'malu Salman dan Salman itu yang kerja ngurusi kebun tersebut, kebun kurma tersebut hatta tuta'ima sampai berbuah. Nanti setelah berbuah barulah Salman dinyatakan merdeka. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian menanami menanam sejumlah pohon kurma kecuali satu pohon saja itu ditanam oleh Umar. Fahamlat an-nakhlu min amiha. Di tahun itu juga pohon-pohon kurma tersebut hamalat semuanya berbuah. Ini semuanya berbuah di tahun itu juga. Tidak nunggu harus sekian tahun. Nih, tahun itu juga langsung besar-besar, langsung kemudian eh, langsung berbuah tahun itu. Nih, tidak nunggu padahal harusnya normalnya sekian tahun nanti baru kemudian bisa panen. Nah, tidak. Di tahun itu juga panen. Min amiah di tahun itu juga. Cuma tidak berbuah satu pohon yang ditanam oleh Umar. Yang tidak ditanam oleh Nabi saw. Maka Rasulullah bertanya, masa nuhadin nakhlah? Kenapa pohon koma ini? Kenapa dia nyeleneh dan aneh-aneh? Kenapa punya tingkah eh, sendiri yang aneh? Tidak seperti teman-temannya. Maka Umar mengatakan, Wahai Rasulullah, aku yang nanam soalnya. Bukan engkau yang nanam. Fanaza'aha. Maka Nabi kemudian mencabutnya. Fakharasaha. Kemudian Nabi tanam ulang. Fahamlat min ammiha langsung kemudian berbuah juga tahun itu. E, ikut dengan rombongannya dan teman-temannya berbuah tahun itu juga. Demikian dalam hadis e, di dikatakan dalam sanat yang dibawakan oleh penulis ada Ali bin Husain bin Waqid Sotukun Yahim jujur namun kadang keliru akan tapi hadis ini diatkan Imam Ahmad dalam musnad dari jalur Zaid ibn Hubab dari Al Husain ibn Waqid dari Abdullah bin Buraidah bihi dengan redaksi yang sama <coughs> dan sanad eh, sanad ini dinilai sahih Al-Busiri di kitabnya idhaful Khiyarah. Maka dinilai sahih oleh Al-Busiri. Penjelasannya, di antara eh, kabar tentang Salman Al-Farisi radhiallahu anhu, beliau mendengar dekatnya, diutusnya Nabi akhir zaman. Dan beliau telah mendengar beberapa ciri kenabian sang nabi akhir zaman. Di antaranya nabi akhir zaman tersebut menerima hadiah namun tidak mau makan sedekah dan di antara dua pundaknya terdapat stempel kenabian. Maka Salman pun ya taharo cari-cari kesempatan untuk bisa berjumpa dengan Nabi. Wa ya dan mencari e, tempat keberadaan sang Nabi. Bahkan kedatangan Salman ke kota Madinah tujuannya adalah yang lidalika mencari sang Nabi. Buraidah daratul Anu mengatakan ya tadi, Wai Salman apa ini? Laisa soal Pertanyaan bukan tentang jenis makanan yang dibawa oleh Salman karena itu jelas rotab. Dan pertanyaan tentang perkara yang lain yang ini dipahami oleh Salman. Dan Salman mengatakan ini sedekah untukmu. Kemudian Nabi tidak mau memakannya. Fahadil alamatul ula. Ini ciri yang pertama. Nampak bagi Salman yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak makan sedekah. Dan terdapat dalam salah satu riwayat hadis ini, yaitu di Sunan Kubra karya Bayhaki Asy-Syafi'i, Bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk makan kurma tersebut, namun e, Nabi sendiri yang tidak mau makan. Sehingga para ulama memaknai riwayat ini irfa'ha, singkirkanlah, artinya singkirkanlah dari Nabi sehingga tidak bertentangan dengan riwayat yang lain yaitu riwayat di Sunanul Kubra karya Baihaqi eh, yang Nabi memerintahkan sahabatnya untuk memakan uh, tersebut. Lantas esok harinya Salman membawa makanan yang sama, yaitu satu makanan ada di dalamnya rutab. Kemudian Nabi bertanya ini hadiah, Lantas e, kemudian Salman mengatakan ini hadiah, kemudian Rasul mengatakan ubsutuha. Julukanlah tangan kalian. basata yada itu artinya medda menjulukan tangan. Artinya mutu aidiakum, julukanlah tangan-tangan kalian, ambillah sebagian darinya, silahkan nikmati. Maka Nabi tidak memerintahkan untuk menyingkirkan makanan tersebut. Nah ini ciri yang kedua. Kemudian Salman melihat stempel kenabian wa hadis salisa. Ini ciri ketika dari nabi akhir zaman yang telah diketahui oleh Salman Al-Farisi. Maka telah terkumpul untuk Salman Al-Farisi ini tiga tanda allati dzukirat lahu yang telah disebutkan di kitab-kitab terdahulu, telah disebutkan di Taurat atau dan atau Injil. E, bahasanya itu adalah ciri nabi akhir zaman. Akhirnya beliau pun beriman dengan Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Salmat ketika itu adalah lil Yahud, budak milik orang Yahudi. Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam membelinya dengan sekian dirham. Maka Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ya, mengadakan pendekatan dengan orang Yahudi yang menjadi pemilik Salman agar mau menerima transaksi mukatabah. Ayukatibuhu untuk melakukan transaksi mukatabah. Transaksi mukataba itu adalah transaksi seorang pemilik budak kepada budaknya. Kalau kamu bisa bayar sekian dirham, kamu merdeka. Maka Nabi melakukan pendekatan kepada pemiliknya. Gimana kalau itu biar merdeka? Merdekanya tidak gratisan, namun ya, ada timbal balik yang di kamu dapatkan yaitu dengan transaksi mukataba. Alam mikdar dengan kadar uang perak yaitu dirham ini yang pertama. Kemudian ditambah Salman menanamkan untuk mereka pohon kurma. Nah berapa pohon kurma yang diminta? Di sebagian negara dikatakan ya, permintaan mereka adalah Salman menanamkan untuk mereka pemiliknya ini 300 atau 200 pohon. Wah ini banyak sekali. Ya. Namun itulah yang menjadi kesepakatan. Uang sekian dirham kemudian 300 batang pohon. Nanti sejak kemudian masa tanam sampai panen, Salman yang ngurusi. Begitu panen semua, ya, Salman merdeka. Akhirnya Nabi pun menceritakan para sahabat untuk bantu Salman. Ya, maka mulailah para sahabat membantu Salman bil fasail dengan memberikan kepada Salman fasail anak pohon kurma. Maka ada sahabat A yang ngasih 10, sahabat B ngasih 5 dan seterusnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri langsung yang menanam anak-anak pohon kurma tadi dengan tangannya. Ini menunjukkan semangat Nabi untuk merdekanya Salman Al Farisi. Maka kontraknya Salman kerja ngurusi hatta tut'aim. Tut'aim di sini artinya tusmir, berbuah dan bisa dimakan buahnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung yang menanam dengan tangan yang mulia kecuali satu pohon yang itu ditanam oleh Umar. Kemudian waqat oh al-hakim diatkan oleh al-hakim dalam mustatok dari Afan. Kalau hadasan Ahmad bin Salamah dari Asim bin Sulaiman dari uh, dari Asim bin Sulaiman dan Ali bin Zaid ibn Jada'an dari Abu Uthman An-Nahdi dari Salman. Ya Salman mengatakan katab tu ahli aku e, melakukan transaksi mukatabah ahli. Ahli di sini artinya sayyidi. Dengan e, dengan pemilikku. E, kalau di sini disampaikan supaya di antara e, poin kesepakatan adalah Salman menanamkan untuk mereka 500 anak pohon kurma. Fa'idha alaqat, jika pohon-pohon tersebut berbuah, maka aku merdeka. Maka aku datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menanam 500 pohon tersebut kecuali satu khoros tuha biyadi. Satu itu kutanam dengan tanganku. Ini ada versi yang kedua. Kalau di di versi sama il Nabi semuanya ditanam oleh Nabi kecuali satu ditanam oleh Umar. Kalau dalam riwayat Hakim, satu itu ditanam oleh Salman. Fa'alaqat jami'an, maka semuanya berbuah. Kecuali aku tanam dengan tanganku. Maka ada versi Sama'il Nabi karya Tirmidzi sama versi Al-Hakim. Tentang siapakah yang menanam satu pohon yang tidak berbuah itu. Kalau di Sama'il Nabi maka itu yang nanam adalah Umar. Kalau dilihat Al-Hakim yang nanam adalah Salman. Jadi antara pendapat untuk mengkompromikan dua riat ini boleh jadi ayakuna kulun masing-masing dari Salman dan Umar itu berperan serta dalam menanam satu pohon itu. Maka Profi terkadang menisbatkan penanaman kepada Umar dan terkadang menisbatkannya kepada Salman. Ya dan Eh, dan uniknya anak pohon kurma tersebut tahun itu juga semuanya buah semua. Wala alam hikmah dan boleh jadi di antara hikmah dalam hal ini harul mukjizat nampaklah mukjizat itam dengan panennya semua pohon kurma kecuali yang tidak ditanam oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada mukjizat yang kedua yaitu Nabi tanam ulang pohon kurma tersebut untuk kedua kalinya dan langsung berbuah di tahun itu juga. Ya, maka ada dua mukjizat di sini. Harusnya belum layaknya untuk berbuah, belum waktunya berbuah, maka berbuah. mujizat Nabi dalam rangka dan menjadi fadilah untuk e, Salman karena dia tidak harus nunggu lama jadi budak di tahun itu juga dia bisa merdeka karena persyaratan sampai ini berbuah langsung tahun itu juga pohon-pohon tersebut berbuah Kemudian ada mujizat yang lain, ini tidak berbuah, ditanam ulang oleh Nabi jadi berbuah. Ya, tentang sanatnya, tadi eh, Bukhari eh, atau Tirmidzi mengatakan hadasana Abu Ammar Al Husain Ibn Huwaid atau eh, Huwaid Al huzai Ya Ruzai dari kata-kata Ruza'ah, kabilah yang terkenal. Beliau ini wafat tahun mata wajib haji, wafat setelah pulang dari menunaikan ibadah haji tahun 244. Kemudian kalau akhbarona Ali ibn Husain ibn Waqid Kalau sana hadasana Abi yaitu Husain ibn Waqid, kalau hadasani Abdullah ibn Buraidah al-Aslami al-Maruzi. Aku mendengar ayahku Buraidah ibn Husayn atau Husayyib dan beliau adalah sahabat ya, aslama qabla al-badrin beliau masuk Islam sebelum perang Badar namun tidak ikut perang Badar tinggal di Madinah kemudian Basrah kemudian Marwah kemudian meninggal di kota Marwa tahun eh, 63 Hijriah. Kemudian beliau mengatakan menceritakan tentang Salman Salman Al-Farisi As-Sahabi Al-Kabir. Beliau dinisbatkan kepada Faris Imalikau niha minha, boleh jadi karena beliau orang Persia atau tepatnya beliau adalah orang Asfahan. Asfahan wa Yaminha. Dan Asfahan itu satu daerah yang sekarang ada di Iran. Dan dia adalah bagian dari Persia. Ya, Salman ini disebut juga dengan sebutan gelarannya adalah Salmanul Khair. Dan Salman jika ditanya siapakah ayahmu, maka Salman mengatakan Ana, Salah, Ana Salman ibnu Islam. Kemudian uh, dikatakan bahwa Salman ini umurnya panjang sekali, 200 sampai 300 tahun. Oleh karena itu ada yang mengatakan kalau Salman ini adroka Hawari Isa. Masih berjumpa dengan Hawari ya, sebagian murid-muridnya Isa. Ali ditanya tentang Salman, maka dia alim ilmal al-awal wal ilmal akhir. Dia tahu ilmu terdahulu, kitab-kitab terdahulu dan belakangan. Lahujah tutula, dia punya kelebihan luar biasa dalam masalah zuhud. Ma'at ditambah kemudian umur yang panjang, yang kemudian berdampak keinginan yang luar biasa dan harapan untuk berjumpa dengan Nabi saw. Ya, di sini dikatakan fakot asa mi'atain wa khomsin. Ada yang ngasih penjelasan umur beliau itu 250 tahun. Ada yang mengatakan khomsin asanah 500 tahun. Ya, ada yang mengatakan umur beliau itu khomsin asanah 500 tahun. Ya. Wakana ata'uhu Eh, khamsatu alaf jadi zaman Umar maka para sahabat itu mendapatkan atau pemberian tahunan dari Baitul Mal ya, masing-masing kemudian berbeda-beda sesuai dengan senioritasnya eh, kedahuluan eh, dulunya dalam masuk Islam nah atok atau pemberian untuk untuk Salman dari Umar bin Khattab dari Baitul Mal itu 5000 dirham. 5000 dirham yufarikuhu semuanya dibagikan tidak ada yang dipakai. Tidak ada yang dimakan. Wayakulu min kasbiyadihi. Untuk makan harian belum pakai usahanya sendiri. Pemberian dari negara yaitu pemberian tahunan itu sebenarnya cukup untuk hidup setahun atau bahkan lebih ya 5000 dirham untuk per tahunnya Namun beliau tetap ya e, makan dari hasil kerja tangannya sendiri. Apa kerjaan beliau? ya amalul khaus. Beliau kerjanya adalah uh, nganyam pelepah koma supaya jadi gedek atau bukan gedek ya uh, apa kalau untuk uh, untuk pohon kelapa itu daunnya disilang-silang nah, nah, nah, Iya, ya, kalau kelapa itu kan ya, di kampung nah, ada daunnya itu disilang-silang kemudian jadi bisa untuk untuk e, kemudian apa atap dan sebagainya. Apa itu namanya? Apa jawanya namanya? KTP. Nah, nah itu kerjaannya Salman bikin itu bikin KTP tapi ini dari pelepah koma. Jadi daun pelepah eh, daunnya disilang-silangkan, kemudian nanti bisa dipakai untuk atap dan sebagainya, dijual. malu al-khaus. Dia ya, aslinya majusi, agamanya majusi, kemudian uh, berkawan dengan sejumlah orang yang zuhud dari kalangan majusi, eh, kemudian fa'akhbaru akhirum kemudian yang terakhir mengkabarkan pada Salman ketika wafat akan munculnya seorang nabi di Hijaz. Fakosodahu ma'a Arabiyun. Kemudian dengan seorang Arab Badui, Salman ini pergi ke Hijaz. Falamma warahu. Maka maka setelah kemudian Salman ini mewafatkan, memakamkan pendeta yang menunjukkannya tentang e, tentang kebaikan tentang Islam Nabi akhir zaman sebelum wafatnya, fabauhu biwadil kuro liyahudiyin. Dia bersama rombongan pergi ke arah Hijaz. Setelah sampai di Wadil Kuro, ya, teman-temannya ini jual Salman ini kepada orang Yahudi. Faqadima bihi al-Madinata. Maka eh, Yahudi ini kemudian datang ke Madinah dengan bahasa Salman. Maka Nabi hatta qatimaha al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam ya, <clears throat> ya, maka kemudian ya, sampai tibanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kisah selanjutnya sebagaimana yang tadi kita telah baca <clears throat> maka sang pendeta yang dulu jadi temannya Salman itu menggambarkan kepada Salman tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman. Maka Salman pun ingin mengecek, memastikan ciri-ciri tersebut. Maka dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di awal hijrah. Dan ini di awal di tahun pertama Nabi sampai di Madinah dengan bawa korma dan dan seterusnya. Ya, maka Nabi e, men, memakan hadiah dan tidak menerima sedekah. Maka ini mengisyaratkan bahasanya sedekah itu mengandung makna kehinaan dan kasihan. Lain hanya dengan hadiah. Maka itu mengandung makna pemuliaan dan penghormatan. Oleh karena itu Nabi SAW e, memakan hadiah namun tidak memakan sedekah. Di antara pelajaran dari riwayat yang tadi kita baca fihi anal ibrata fil ata biniyati dafi. Di sini kita jumpai faedah bahasanya yang jadi tolak ukur makna pemberian itu apa? Apakah dia hadiah ataukah sedekah adalah niat si pemberi. Oleh karena itu Nabi tanya sekedar dikasihkan itu belum pasti. Ini sedekah bisa jadi sedekah bisa jadi hadiah. Nah, yang jadi tolak ukur apa? Niatnya. Maka Nabi tanyakan kepada Salman, ini niatnya apa? Kemudian di sini kita jumpai e, pelajaran tidaklah disyaratkan dalam hadiah dan sedekah kalimat ijab dan kabul tertentu, namun cukup dengan serah terima. Kemudian uh, di sini menunjukkan bahasanya tidaklah disyaratkan untuk disebut hadiah antara pemberi hadiah dengan orang yang diberi hadiah tidak disyaratkan harus ada penghubung atau utusan. Boleh saja langsung langsung dan itu hadiah. Wa wa al asah inda syafi'iyah. Ini pendapat yang asah, yang paling kuat ya, di kalangan syafi'iyah. Artinya di syafi'iyah ada perselisihan Eh, pendapat yang lain mengatakan yang disebut hadiah itu harus lewat orang. Pakai orang ketiga, utusan dari pemberi hadiah untuk orang yang mau diberi hadiah. Nah, hadis ini dalil menguatkan pendapat Al-Asah yang Syafi'iyah, bahasanya itu tidak bukanlah syarat. Kemudian di sini kita jumpai dalil dianjurkan bagi orang yang diberi hadiah untuk berbagi dengan hadirin yang ada di yang ada bersamanya. Maka ketika Nabi, oh ini hadiah, maka ayo makan bareng-bareng ayo. Maka Nabi berbagi kepada eh, kepada yang lain. Dan tentang hal ini terdapat hadis man uhdiyalau hadiah fajulasa'uhu syurka'uhu fiha. Siapa yang mendapatkan hadiah, maka teman-temannya itu adalah sekutunya dalam hadiah tersebut. Ya wa in kana dhaifan hadis ini dhaif. Ya, namun ya, dinilai maknanya benar dan diantaranya adalah uh, eh, diantaranya adalah berdasarkan hadis ini. Ya, demikian yang kita baca dan kita bahas kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.